الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kitab sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Masih pada bab qala rahimahullahu taala rukniyatul Fatihah wa fadailuha. Rukunnya membaca Al-Fatihah dan keutamaan keutamaan surat tersebut. Telah kita baca hadis yang disebutkan oleh al-musannif bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab Hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih tidak sah solatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis yang berikutnya disebutkan Man salla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahuwa khaddaj. Hiya khaddaj. Hiya khaddaj ghairu tamamin. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, rawahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya itu khaddaj. Diulangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiga kali yang dimaksud yaitu ghairu tamam. Salatnya tidak sempurna. Kemudian juga dalam hadis yang berikutnya tentang keutamaan dari surat surat Al-Fatihah di mana di dalam surat tersebut setengahnya adalah diberikan sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian setengahnya itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dia mohon hidayah petunjuk jalan yang lurus yang telah diberikan oleh orang-orang yang sebelumnya dari kenikmatan tersebut dari kenikmatan hidayah tersebut dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang dilaknat dan juga orang-orang yang tersesat ghairul maghdubi alaihim waladdallin Sebelum kita masuk pada permasalahan, kita lanjutkan dari hadis yang telah disebutkan oleh musannif. Qala rahimahullahu taala wa kana yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma anzalallahu azza wa jal fi Taurat wala fil Injil mithlu al Qur'an وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan yang selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sanad hadisnya hasan. tidaklah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci At-Taurah dan juga kitab suci Injil yang di dalamnya itu terdapat sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Tidak didapati surat yang lebih baik atau yang memiliki keutamaan yang semisal dengan surat Al-Fatihah. Wahia dan surat Al-Fatihah itu memiliki nama lainnya As-Sab'u Al-Mathani. Jadi surat Al-Fatihah memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah Al-Fatihah, kemudian Fatihatul Kitab, kemudian yang ketiga adalah Ummul Quran, dan yang keempat adalah As-Sab'u Al-Mathani. Apa yang dimaksud dengan as-sab' al-mathani? As-sab'u yaitu berisikan tujuh ayat. Al-mathani yang dimaksud yaitu disebutkan oleh al-musannif dalam catatan ta'liq li'annaha tuthna fi kulli ra'ah atau tuthanna fi kulli ra'ah karena surat al-fatihah itu senantiasa diulang di dalam setiap rakaat. Mal masani itu yang dimaksud adalah tuad. Senantiasa diulangi bacaan tersebut. Qala rahimallahu taala wa amara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al musiu salatahu an yaqra biha fi salatihi Nabi telah merintahkan sahabat yang tidak bagus sholatnya untuk membacanya di dalam sholat tersebut. Yaitu surat Al-Fatihah. Hadis ini dari sahabat Rifa'ah bin Rafi Al-Ansari. Wa lam yastati' hifdhuha dan juga Nabi bersabda terhadap orang yang tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah Qul katakanlah bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibni Abi Aufa dan sanad hadis ini sanatnya dhaif. Sanat hadis yang disebutkan bagi yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah dia membaca zikir. Namun ini sanatnya dhaif. Nanti insyaallah akan datang pembahasannya. Wa lil musi salatahu fa in kana ma'aka Qur'anun faqra bihi wa illa fahmadillah wa kabirhu Hadis ini dari sahabat Rifa'ah bin Rafi. Seperti yang telah lewat. Hadis ini sanatnya daif. Riwayat Abu Dawud dan yang selainnya. Apabila engkau memiliki hafalan Quran, maka bacalah dalam salat tersebut. Yaitu maksudnya yang dimaksud yaitu bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak mampu, maka bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Baik. Kita ambil beberapa permasalahan dalam bab ini. Permasalahan yang pertama adalah hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat. Fihi qawlan min ahli ilm. Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Dan yang rajih wallahu taala alam yang kuat bahwasanya anna qira'at al-Fatihah ruknun min arkanis salah. Membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun di antara rukun-rukun salat. La tasihhu salatu illa biha. Tidaklah sah salatnya seseorang ketika dia meninggalkan atau tidak membaca surat Al-Fatihah rakaat yang dia tinggalkan dari bacaan Al-Fatihah itu tidak terhitung sehingga dia harus menambah karena surat Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih adalah hukumnya itu rukun baik itu lupanya dengan sengaja ataupun karena tidak sengaja. Dia tidak membaca baik karena sengaja ataupun tidak membaca karena lupa. Ini adalah pendapat dari jumhur mayoritas ahlu ilm. Pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalilnya hadis yang telah disebutkan oleh al-musannif di dalam kitab La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seorang ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis yang berikutnya disebutkan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, barang siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya itu tidak sempurna. Ghairu tamam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid An-naqsu fi salati naqsan. Yang dimaksud dengan tidak sempurna di dalam salat itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama tidak sempurna di mana kurang baginya pahala di dalam salat tersebut. Dan yang kedua adalah tidak sempurna yaitu salatnya tadi tidak teranggap. Yubtil tahu. Sehingga yang dimaksud dengan tidak sempurna di sini adalah keadaan yang kedua. Ya, di mana rokaatnya tadi tidak teranggap. Kemudian kewajiban membaca surat Al-Fatihah itu berlaku pada setiap rakaat. Ada sebagian pendapat menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu hanya di awal rakaat. Namun ini pendapat yang tidak benar karena berbeda dengan dalil. Kata Nabi saw Alaihi Wasallam dan ini pendapat dari jumhur mayoritas ahlul ilmu bahwa beliau bersabda waf'al dzalika fi salatika kulliha dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih lakukan bacaan tersebut di dalam seluruh salatmu Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala muttafaqun alaih Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra fi dhuhri wal 'asr fi raq'atain ulayain bi Fatihatil Kitab wa suratain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama kami dan beliau membaca di dalam salat duhur, di dalam salat asr, dua rakaat yang pertama dengan surat Al-Fatihah. Kemudian juga dengan membaca surat. Wa fi riwayah dalam riwayat yang lainnya yaqra fi rak'atain al-akhiratain bi Fatihatil Kitab. Dan di dua rakaat setelahnya beliau membaca surat Al-Fatihah. Ya sehingga Al-Fatihah itu dibaca sebanyak empat rakaat, empat kali. Nah, ini terkait pembahasan hukum dari membaca Al-Fatihah. Yang berikutnya adalah bagaimana ketika seseorang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah dikarenakan dia belum menghafalnya. Misalkan seorang yang baru masuk ke dalam agama Islam dia belum hafal soal Al-Fatihah ataupun orang yang sudah tua maka wallahu taala alam hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang dhaif sehingga yang diamalkan adalah dia membacanya sesuai dengan kemampuannya misalkan dia mampu satu ayat atau dua ayat maka ini yang wajib baginya tanpa membaca Eh, zikir yang telah disebutkan dalam hadis. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala Naskhul qiraati wara al-imam fil jahriyah dihapusnya bacaan di belakang imam pada salat jahriyah. Isya. Wa qala rahimallahu taala Jadi sebelum masuk pada bab ini bahwa penulis memiliki pendapat bahwasanya bacaan yang dilakukan oleh makmum pada sholat jamaah di dalam sholat-sholat jahriyah ini telah dihapus hukumnya. Ini pendapat dari al-musannif. Dan Allah Ta'ala alam yang rajihanlah yang dihapus itu adalah bebacaan dari surat. Adapun baca al-fatihah ini tidak dihapus. Ya. Ini menur menurut beberapa pendapat dan beliau berpendapat bahwasanya Al-Fatihah pun dihapus ketika seorang menjadi makmum di dalam salat-salat jahriyah. Nanti akan kita bahas hadisnya. Qala rahimallahu taala wa kana qad ajaza lil mu'tammin ay yaqra'u biha wara al-imam fi salatil jahriyah. Dan dahulu kaum muslimin para makmum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka diperbolehkan membaca bacaan surat baik itu Al-Fatihah ataupun surat-surat dalam Al-Quran di belakangnya imam yang salat jahriyah ini maksud di sini yaitu membaca dengan baca su suara nah, suara yang dikeluarkan dengan lirih tapi terdengar sehingga kalau makmum yang banyak membaca ya maka ini terdengar keras ya. wa nabi fi salatil fajr ketika itu di salat fajr salat subuh faqara fathakulat alaihi alqiraah ketika nabi membaca beliau merasa terganggu ya, bacaan beliau merasa terganggu dari suara-suara para makmum falamma faragha ketika selesai Qala la'allakum taqra'una khalfa imamakum atau imamikum. Ketika selesai dari sholat, beliau bertanya kepada para sahabat, kalian membaca sholat atau membaca surat di belakang imam kalian. Qulna, maka para sahabat menjawab, na'am hadzan. Iya benar. Kami membacanya dengan hadzan, disebutkan dalam catatan kaki bahwa al-hadz atau hadzan itu maknanya adalah sur'atul qira'ah wa mudarakatuha fi sur'atin wasti'jalin. Ya, jadi membacanya itu seperti uh, e, mengejar bacaan imam. Misalkan imam membaca surat tertentu dan makmum membaca surat yang lainnya. Maka si makmum ini membacanya dengan lebih cepat agar apa? dia tidak terganggu dengan bacaan imam karena imam bacanya lebih keras. Nah, dalam keadaan seperti ini justru sebaliknya imam juga terganggu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala la taf'alu." Naam, hadzan ya Rasulullah, qala la taf'alu. Jangan kalian ulangi kembali atau jangan kalian lakukan kembali. Illa melainkan an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab. Melainkan engkau membaca dengan surat Al-Fatihah Al-Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Taib hadis ini kisah ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang selainnya dari sahabat Ubadah bin Shamit. Dan dengan sanad ini sanadnya dhaif sanad hadis ini sanadnya dhaif. Namun datang dalam riwayat yang lain yang semakna disebutkan di dalam Sahih Musnad dari seorang sahabat dan sanadnya sahih. Ya, dari seorang sahabat, tidak disebutkan namanya. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini secara sanadnya dhaif, namun datang riwayat yang lain yang semakna hadisnya sahih. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية Nah, setelah itu kata beliau rahimahullah taala, Nabi melarang mereka untuk membaca seluruh bacaan di dalam salat jahriyah. Ya, kalau hadis yang sebelumnya tadi disebutkan boleh membaca Al-Fatihah. Hadis yang berikutnya ini akan disebutkan oleh beliau telah menghapus seluruh bacaan dalam salat jahriyah bersama imam. Wadhalika hinama Hal tersebut ketika terjadi insarafa min salati jahr fiha bil qiraah. Ketika beliau salat dari salat jahr dalam riwayat itu adalah annaha salatus subuh. Di dalam salat subuh. Faqal maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa Apakah ada seorang di antara kalian membaca bersamaku? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barusan. Ya artinya apakah ada seorang di antara kalian yang dia membaca kiroah bersamaan dengan bacaanku? Faqala rajul maka seorang sahabat menjawab, "Na'am." Iya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Benar aku yang membacanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni aqul. Sesungguhnya aku telah berkata kepada kalian, mali unazi'. Mengapa bacaanku diganggu? Ya. Mali unazi'. Mengapa bacaanku diganggu? Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata sampai di mali unazi' Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Abu Dawud dan sanatnya dhaif. Kemudian perkataan qala Abu Hurairah qala Abu Hurairah ini yang benar adalah qala Az-Zuhri. Yang benar qala Sufyan Az-Zuhri. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, bukan Abu Hurairah. Fantahan nas anil qiraati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat mereka berhenti dari membaca bacaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat yang jahriyah. Hina sami'u dzalika min Rasul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qara'u fi anfusihim sirran fima la yajharu fihi al-imam maka mereka membaca surat al-fatihah dengan lirih pada salat yang tidak dijaharkan oleh al-imam nah sehingga kesimpulannya hadis ini itu riwayatnya mungkote, terputus. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang sebelumnya Hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud, ini sanadnya dhaif. Qala rahimallahu taala wa ju'ila al-insatu lil qira'ati al-imam min tamamil i'timami bih dan dijadikannya makmum yang dia itu diam itu merupakan bentuk kesempurnaan dari mengikuti imam di dalam salatnya. Faqal innama ju'ilal imam liutamma bih. Sungguhnya imam salat itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara wa idza qara'a fa ansitu. Ketika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian dan ketika dia membaca maka diamlah. Wa idza qara'a fa'ansitu. Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih kecuali lafaz wa idza qara'a fa'ansitu. Ini tandai dengan tanda kurung lafaz ini lafaznya syadzah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari kemudian juga Ad-Darqutni, kemudian juga Abu Hatim Ar-Razi. Mereka menyebutkan bahwa lafat ini lafatnya syadah. Jadi sampai pada lafat faida kabbara fakabbiru ini yang sahih. Kama ju'ila al-istima'u lahu mughniyan 'anil qira'ati wara'ah. Dan juga mendengarkan bacaan imam itu telah mencukupi dari membaca apapun ketika di belakangnya. fakal maka beliau SAW bersabda, "Maka nalahu imam, fakiraatul imam lahu kiraah." Hada fil jahriyah. Barang siapa yang dia sholat bersama imam, maka bacaannya itu adalah bacaannya. Ya, ini dalam sholat jahriyah. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah dan juga dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As di dalam Sunan Ad-Darqutni kemudian juga Sunan Ibn Majah dan keduanya sanatnya itu daif kedua sanat hal tersebut adalah daif kita masuk pada permasalahan dari bab ini permasalahan dari bab ini adalah Mahukmu qiraatil Fatihah lil makmum, Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum? Di sini terdapat beberapa pendapat. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwa annal musalli yajibu alaihi qiraat al-fatihah. Seorang yang sholat itu wajib untuk membaca surat al-fatihah. Sawaun baik itu karena imaman dia menjadi imam salat au makmuman atau dia menjadi makmum au munfaridan atau dia salat dengan sendiri wasawaun kana fil jahriyah au sirriyah begitu pula wajib dibaca ketika sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah jadi kesimpulannya kewajiban tersebut adalah mencakup pada seluruh keadaan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah keumuman dari hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih hadis yang sahih la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab Kemudian juga hadis Abu Hurairah yang setelahnya riwayat Muslim Barang siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah maka ini salatnya tidak sempurna ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah, kemudian juga mazhab dari Al-Imam Al-Bukhari, mazhab dari Ibnu Hazm dan yang selainnya. Dan ini berbeda dengan pendapat yang disebutkan oleh Al-Musannif. Di mana Al-Musannif beliau berpendapat dengan kalau makmum di belakangnya salat jahriyah maka dia diam. Tidak membaca apapun menyimak bacaan imam. Ya. Maka dijawab oleh pendapat yang menyebutkan bahwasanya itu wajib pada seluruh keadaan ketika imam membaca Al-Fatihah maka dia pun wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ketika imam telah membaca surat, maka dia wajib untuk diam. Ini yang telah disebutkan oleh pendapat tersebut. Berdasarkan keumuman hadis, karena di hadis disebutkan tidak ada pengkhususan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Permasalahan selanjutnya Kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah? Kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika dia salat bersama imam? Kalau di dalam salat sirriyah, salat zuhur dan asar ini tidak ada khilaf. Dia membacanya setelah selesai dari istiftah. Istiftah kemudian bertawud membaca basmalah dan membaca al-fatihah. Dan dalam surat dalam salat as-sirriyah ini makmum bisa membaca surat. Bisa atau disunnahkan untuk membaca surat. Adapun dalam salat jahriyah maka dia memiliki tiga keadaan membaca Al-Fatihah. Keadaan yang pertama dia membacanya sebelum imam membaca Al-Fatihah. Keadaan yang kedua bersamaan dengan imam membaca Al-Fatihah. Jadi imam membaca Alhamdulillah Rabbil alamin maka makmum mengikutinya bersamaan Alhamdulillah Rabbil alamin. Keadaan yang ketiga adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Jadi dia mendengarkan, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Nah. Berkata Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala, Yaqra'ul ma'mum Al-Fatihah inda saktat al-imam. in lam yaskut fal wajib alaihi ay yaqra' Al-Fatihah walau fi hal qira'atil imam. Dan ini juga termasuk dari pendapat beliau Asy-Syaikh Ibnu Baz bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib pada seluruh keadaan. Kata beliau, makmum membaca Al-Fatihah ketika imam sedang diam. Jadi diam itu ada pada dua keadaan. Yang pertama, sebelum membaca Al-Fatihah, kan imam diam. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, itu dia diam. Nah, dia bisa memilih ini di antara keadaan seperti ini. Ya. Kalau imam tersebut tidak diam, ya, dia membaca istiftah dengan istiftah yang pendek. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, dia langsung masuk pada surat yang baru. Maka di sini dia wajib untuk membaca Al-Fatihah dalam keadaan apapun. Ya baik itu setelahnya atau di pertengahan ada yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. menyempurnakan dari permasalahan Al-Fatihah. Di sini terdapat permasalahan terkait dengan hukum makmum. Bagaimana hukumnya ketika makmum mendapati imam dalam keadaan ruku? Ini disebut dalam pembahasan man adraka ruku hal adraka ar-rak'ah Apakah ketika seorang itu dia mendapatkan rukuknya imam, dia telah mendapatkan satu rakaat. Ini juga masuk dalam pembahasan Al-Fatihah. Di sini terdapat dua pendapat dari ahli ilmu. Dan yang rajih bahwasanya barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah dia mendapatkan satu rakaat. Ini adalah pendapat dari jumhur mayoritas ahlul ilm. Ya. Walaupun Al-Fatihah itu rukun dalam seluruh keadaan, tapi dikecualikan dalam satu keadaan ini ketika mendapati imam dalam keadaan ruku, dia masuk ruku. Ya. Maka dia mendapatkan satu rakaat. Ini khusus apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Bakrah. Dalam hadis Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris al-Thaqafi. Riwayat al-Bukhari. bahasanya beliau radhiyallahu taala anhu mendapati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku. Jadi masuk masjid, Nabi telah ruku salatnya. Maka beliau faraka ikut ruku di dalam salat tersebut. Sebelum sempurna masuk dalam soft. Jadi softnya itu belum masuk dengan pas. Beliau sudah ruku. Ya, untuk mendapatkan rukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bagaimana tentang perbuatannya Abu Bakar Nufaim bin Harith. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu. Wala ta'ud. Ya, jangan kau ulangi kembali. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan Abi Bakrah dengan memberikan pengikraran dan tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Dan Nabi menganggap bahwasanya sholat tersebut telah mendapatkan rakaatnya. Nah, ini hadis yang disebutkan pendapat dari jumhur mayoritas al-ilm bahwasanya barang siapa yang mendapati rukuknya imam maka dia telah mendapati satu rakaat. Dan mereka menyebutkan bahwa keadaan inilah keadaan yang khusus di mana tidak berlaku ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan sudah di akhir dari berdiri. Ya, jadi imam selesai membaca Al-Fatihah, selesai membaca surat, hendak masuk ke dalam ruku. Nah, datanglah makmum. Maka seperti ini tidak dapat. Dia tidak mendapatkan satu rakaat. Mengapa, mengapa demikian? Karena dia tidak mendapatkan surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia mendapati bahwasanya imam telah mengangkat kepalanya. Ini juga tidak terhitung dia mendapatkan satu rakaat. Ya wallahu taala alam bisawab. Jadi keadaannya adalah ketika benar-benar imam itu masih dalam keadaan ruku saja. Nah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitabnya Masail Al-Imam Ahmad beliau mendengar fatwa dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika ditanya dengan apakah seseorang itu mendapatkan satu rakaat ketika imam dalam keadaan ruku maka kata beliau idza amkana yadaihi min rukbataihi qabla an yarfa'al imam ya ketika telah dia meletakkan kedua tangannya itu dengan tetap. Ya. Dia ruku dalam keadaan sudah tetap. Tumak nina. Sebelum imam mengangkat kepalanya. Maka dia telah mendapatkan satu rokaan. Nah, ini sebagaimana hadis Abi Bakrah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dalam keadaan seperti ini, bagaimana hukum dari membaca takbir? Iya. Apakah seorang itu langsung masuk dan ruku? Ataukah takbir terlebih dahulu? Ya perlu diketahui bahwasanya takbir atau ihram itu adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Jadi dia harus membaca takbirat al-ihram. Dan ini dibacanya harus dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi posisi imam adalah ruku, kemudian makmum datang. Ketika seperti ini masih posisi berdiri, dia membaca takbiratul ihram Allahu akbar. Kemudian dia ruku. Nah, adapun takbir yang kedua maka ketika dia mampu untuk membacanya ini yang terbaik. Kata Imam Ahmad, ini fahasan, ini yang terbaik. Kalau dia tidak mampu, kata Asy-Syaikh Nubas ketika ditanya, maka dia cukupkan dengan takbiratul ihram.